Selamat pagi Pak Adi Ya selamat pagi Komentar Anda Saya setuju dengan kata-kata Wakil Presiden uh, Mengenai pengeras suara ya Jangan disalahpahamkan Cuman kalau azan memang kita susah Mau tertib Pak Karena memang tuh eh, uh, tergantung SDM-nya Terus mengenai suara-suara mikrofon mengenai misalnya tanda-tanda subuh apa itu di Arab Saudi itu nggak ada. Memang itu mengganggu. Di Islam itu tidak boleh orang mengganggu. Karena itu juga kalau ada mikrofon suara ngaji, suara ceramah yang dikeluarkan ke udara itu, di Arab itu nggak ada itu. Nggak ada itu. Langsung azan aja. Itu, nah itu yang mengganggu. Memang itu benar. Itu, itu eh, mestinya, itu ustadznya. Ustadznya yang me me me memberitahukan ke penjaga masjid, masjid merbot itu kadang-kadang merbot itu SDM-nya nggak ada mbak jadi dia segera bunyikan suara ngaji, begede-gede, terus dia tidur lagi. Dia tidurnya jam 8 pagi, 8 malam, 9 malam, bangun jam 3, bunyikan mikrofon. Dia nggak paham, mestinya Ustaznya yang beritahu gitu. Itu dosa tuh malah itu. Baik. Nah, Islam pun nggak pernah memberikan untuk mengganggu orang tuh nggak ada itu. Kalau kalau ada, memang susah itu tergantung masjidnya itu bagaimana itu pengaturan masjid itu. Oke? Terima kasih Pak Adi, Bu Santi selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya cuma mau komentar ya. Wakil Presiden tidak perlu lah mengurusin yang masalah suara pengaras yang masih banyak yang lain yang masih diurusin. Ya, terima kasih. Terima kasih ibu Santi. Selamat pagi Bu. Silahkan Bapak komentarnya. Ya, memang harusnya kan ini ada... Pertama bolehlah kita setuju aja apa yang dihimbau oleh Wakil Presiden. Tetapi harusnya juga ada aturan, memang ada aturan karena kan di Indonesia ini bakal tumbuh banyak yang ekstremis-ekstremis itu jadi mulai dari situlah diatur Itu artinya kan ada sudah ada departemennya ada departemen agama jadi jangan cuma himbauan saya juga sebagai muslim memang kadang-kadang karena banyak yang SDM para ustadz itu tidak nyampe jadi yang ada itu ya bukan saya ini, tapi kadang-kadang seolah-olah memprovokasi. Nah ini yang tidak baik, harusnya ini kan diatur. Siapa yang pantas kasih ceramah, siapa yang pantas ngasih ajan. Begitu, jadi kita juga setuju, bukan kita nggak malu. saya sebagai umat muslim kadang-kadang juga malu, karena ilmunya nggak ada, dia cuma tahu satu ayat, sudah mengandungkan ceramah yang kuat-kuat gitu, pengeras suara apalagi di komplek-komplek itu antara kompleks sana kompleks sini kan di sini ada umat ya. lain gitu ya baik terima kasih Pak Kasim bisa menangkap opini Anda Ibu Wati selamat pagi Selamat pagi Silahkan Saya punya teman orang asli Australia juga kan. biasanya daerah mereka juga ada juga muslim tapi nggak ada yang pakai pengeras suara gitu kencang Dia bilang Ya kan silakan mau sholat ke mau azan mau ceramah Tapi nggak ada pakai pengeras suara segitu kencangnya Itulah masukan saya Baik terima kasih Bu Wati Pak Anton selamat pagi Pagi Pak Tesem Inilah Indonesia Aduh Mestinya itu Budiono Langsung tegur Langsung Surya Dharma Ali Surya Dharma Ali itu menteri sangkangan yang diurusin cuma kok mini yang pakai ini pakai itu itu memang suara ajan itu saya waktu temu tamu ada dari UEA Arab dia bilang oh kenapa di Indonesia mesti seperti ini dia bilang begitu di Kuala Lumpur itu yang banyak masyarakat muslim juga nggak ada cuma di Indonesia saya pernah bertanya sama pengurus masjid Pak ini kenapa? Oh iya, supaya orang dengar, dia bilangnya begitu. Justru kalau ada dua atau tiga masjid, mereka saling, saling beradu pawanya itu siapa yang paling keras. Sehingga apa? Coba yuk lihat, kalau hari Jumat atau ceramah atau pengajian, mereka itu nggak bisa fokus mendengarkan satu ceramahnya apa. Mereka itu mendengar suara yang paling keras, jadi kuping kiri mendengar dari mana, kuping kanan mendengar dari mana. Ini nggak benar seharusnya langsung ini Surya Dharma Ali ini jadi menteri bisa nggak sih kalau nggak bisa dipecat aja deh Ya. terima kasih Pak Anton Pak Ari selamat pagi saya sekali terputus Bapak Mangina selamat pagi selamat pagi Bu uh, saya sangat setuju dengan uh, komentar yang dari Bapak Tasim tadi terima kasih monitor radionya boleh dipelankan sedikit Bapak ya saya hanya menyampaikan yang komentar dari Pak Kasim tadi sangat bagus sekali. Mm -hmm. Seharusnya diperhatikan komentar dari Pak Kasim. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Pak Anton, selamat pagi. Ya Bu, Pak Budiono Surya Dharma Ali memang eh, tidak kompeten gitu ya. Ah, sangat kurang sekali Ahmadiyah juga seperti itu. Berapa Pak Budiono? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat Gilbert. Selamat siang saya rasa sih wajar ya apa yang dihimbau oleh Wapres ya karena saya sendiri juga tinggal di Kerukut ya di tempat komunitas Arab ya dengan masjid yang begitu besar suara speakernya yang menggelegar-gegar ya jadi jam 4 sudah membangunkan orang tidur umat lain gitu ya saya rasa wajar jadi diperhalus bukan tidak bukan tidak tidak diperbolehkan tapi diperhalus gitu aja makasih terima kasih Pak Gilbert Ibu Elis selamat siang ya Ibu komentar Anda Ibu eh, kalau suaranya agak kecil sedikit gitu ya Bu ya mending kalau suaranya bagus gitu kadang-kadang suaranya jelek gitu bu kasar gitu joknya speakernya pecah gitu bu itu mengganggu orang tidur juga gitu memang itu sih kita juga nggak ini ya karena kan mayoritas di sini kan umat muslim tapi harusnya ya suaranya tuh halus lah gitu bu jangan ini speakernya udah pecah ini kita juga tidur terganggu gitu bu makasih bu makasih Bu Eli Pak Jo selamat siang Ya, selamat siang. Silahkan, Pak. Ya, yang namanya toleransi beragama, yang namanya negara Indonesia rakyatnya beragam, kan. harusnya saling menghormati. Jadi jangan, jangan eh, maksudnya mungkin baik, tapi tidak kita juga uh, kepentingan dari umat-umat lain. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jo. Bu Dewi, selamat siang. Siang. Komentar Anda, Ibu? Iya Eh, memang terus terang aja sangat mengganggu sekali ya. Suaranya jelek, eh, pecah. Terus speakernya bukannya satu, empat, bahkan lima. Eh, gitu aja kalau bisa. Ya diperhalus, saya sangat setuju sekali dari apa wakil presiden supaya diperhalus aja suaranya dan speakernya jangan banyak gitu aja. Makasih ya. Terima kasih Pak Dewi, eh, Bu Dewi ya. Pak Charles selamat siang. Selamat siang semuanya. Nah, begini kalau pendapat saya ini kan masalah yang begitu mah Monitor radio anda boleh dikecilkan terlebih dahulu Pak Charles? Nah, kalau mengenai masalah speaker ini, saya rasa nggak perlu di, di apa digembar-gemborin lah ya. Kan masih banyak banyak banyak yang lain yang perlu diurus dari wapres itu. Kenapa yang ini, kenapa mau diurus begitu? Saya menurut tanggapan saya nggak perlu ditanggapin aja begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Adi, selamat siang. Halo. Ya, silakan Pak Adi komentar Anda. Eh, saya lihat komentar dari Pak Wapres itu dengan sisi yang positif ya. Saya percaya maksudnya bak secara psikologis kalau kita dengar suara yang eh, slow, suara yang sayup-sayup, suara yang lembut itu baik buat psikologi jiwa, apalagi buat masalah ibadah. Saya percaya tujuan akhirnya baik dan mungkin ini bisa ditanggapi dengan hal yang positif karena memang kalau terlalu keras pun menimbulkan gimana jadi orang nggak ngerasa ada yang mungkin terganggu tapi kembali kepada tujuannya bahwa kita lihat positifnya menjadi kesadaran buat setiap umat kalau kita ciptakan pesan yang baik. Baik, terima kasih Pak Adi. Masih dengan nama yang sama ya Pak Adi, selamat siang. Selamat siang. Silahkan. Ya itu bagus. Uh, uh, azan itu kan untuk pemang pemanggil ibadah lima kali sehari di umat muslim ya. Eh, mungkin karena jaraknya terlalu dekat antar masjid, mungkin menurut saya tidak perlu beradu-adu keras ya. Eh, karena eh, ketentuannya di, di Arab pun eh, mengapa harus keras karena satu masjid menjangkau area yang cukup luas karena kalau di Jakarta saya lihat memang dekat dengan perumahan dengan umat lain itu harus di, ditunjuk pengurus masjidnya untuk berapa jarak dari satu masjid ke masjid lain jadi tidak terlalu keras pun warga di situ sudah bisa mendengar kemudian pengurusan sound system harusnya mungkin harus ada satu、uh, eh, warga kita yang paham mengenai sound system yang bagus yang mungkin karena pembeliannya murah kualitasnya buruk jadi sound systemnya tidak baik mikrofon dan speaker dan sebagainya jadi eh, hasilnya pun didengar ketika diperbesar sound system yang murah itu terdengar rusak apa akhir di kuping gitu ya atau kalau mau lebih ekstrim lagi Pak Wapres mungkin bisa menyediakan SNI untuk standar sound system masjid kalau mau itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Dibuhani, Hani, selamat siang. Siang Ibu. Ini kalau di Kuala Lumpur aja nggak seperti itu teriak-teriak gitu bu itu me, itu kan syariat Islam di sana tapi di sini enggak ibu, itu mengganggu sekali ya emang saya setuju lah dengan wapres tuh kayaknya kurang ini ya bu yang kurang atas itu kalau kita ngobrol pernah pengen bung bung begitu bu aduh berisiknya setengah mati saya setuju lah itu dengan wapres baik terima kasih bu Ani Pak Paulus selamat siang ya bu setuju dengan imbauan Pak Wapres bu kalau kita punya niat nggak perlu nunggu panggilan suara ASEAN bu benar Eh, dalam satu wilayah itu kan terdiri dari berbagai macam suku Bu dan juga keanekan kepercayaan mari saling menghargai dan menghormati yang lain Terlebih lagi Bu, kalau bulan puasa Bu, ternyata sahur itu menggema. Sahur-sahur itu sekitar jam 2 pagi. Ini kan jelas-jelas sangat mengganggu. Bukan hanya yang tidak puasa, bahkan yang puasa pun merasa terganggu Bu. Jadi imbauan dari Pak Wapres itu, tidak berlebihan Bu Mengingat keanekaragaman di tengah bangsa ini Terima kasih Terima kasih Pak Paulus Pak Setio selamat siang Selamat siang. Silakan. Ya, terima kasih. Ya menurut saya sih semua yang diatur oleh pemerintah untuk hal yang lebih baik ya. Namun demikian kan alangkah baiknya kalau Wapres itu juga berkoordinasi dengan Menteri Agama barangkali demikian. Mungkin itu aja kalau memang di tempat lain yang lebih berjen ketimbang memikirkan itu juga lebih banyak pemahaman nanti jadi kosnya untuk biaya gaji wapres barangkali ini dia kan punya stadium di dalam hal ini Kementerian Agama mungkin terima kasih baik terima kasih Pak Setia Pak Aditya selamat siang siang Bu saya pikir saya setuju nih bahwa sama Pak Wapres ya karena kan berdoa itu hubungan kita dengan Tuhan berbicara dengan Tuhan tidak perlu keras-keras karena kan kita bicara dalam hati pun Tuhan juga tahu kalau kita lebih sayut-sayut suaranya lebih hikmat justru lebih satu itu jadi saya pikir lah saya dengan Pak Wapres gitu Bu baik terima kasih Pak Aditya